Dan insyaallah pada malam hari ini sebelum kita membahas tentang keluarga Rasulullah yang lainnya yaitu pembahasan malam ini ba'du fawaidi dirasatis sirah an-nabawiyah. Sebagian faedah mempelajari sirah Nabi jadi apa faedahnya belajar sirah itu? Tentu saja belajar sirah ini faedahnya sangat banyak. Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala dalam kitabnya Waqafat Tarbawiyah <clears throat> Ma'asirah An-Nabawiyah beliau menukil ada kurang lebih 11 faedah. Sebenarnya kalau diperinci masih lebih banyak lagi ya. Di antaranya ada 11. <clears throat> Yang mana semuanya ini menjadikan kita tambah semangat, menjadikan kita termotivasi untuk belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Pak Edah Faedah yang pertama yang kita dapatkan dengan belajar sirah adalah ma'rifatu asbabi nuzuli kathirin minal ayatil qur'aniyah wa kadzalika al ahaditsin nabawiyyah asy-syarifah. Jadi belajar sirah ini menjadikan kita mengetahui banyak daripada asbabun nuzul ayat-ayat Quran dan asbabul wurud hadis-hadis Nabi yang mulia. Jadi dengan belajar sirah kita tahu ayat ini turunnya dikarenakan sebabnya ini. Kita tahunya dari perjalanan sirah Nabi. Kemudian hadis ini dikatakan oleh Rasulullah ketika ada kejadian seperti ini. Mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud ini penting sekali dan ini sangat membantu kita untuk bisa memahami ayat atau hadis tersebut dan kita bisa istimbat mengambil banyak hukum daripadanya. Kemudian ketika kita membaca ayat dan hadis itu, kita seakan-akan merasakan bahwa kita ikut serta dalam kejadian waktu turunnya ayat itu atau hadis tersebut. Ayat-ayat Quran. Misalnya sebuah ayat di Quran di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih." Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ayat ini berbunyi, kamu jangan nyolati jenazah mereka kalau mereka mati, jangan berdiri di kuburannya karena mereka itu mati dalam keadaan kafir, kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka itu fasik. Ini ayatnya. Bagaimana asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya saat itu tokoh munafik di Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul dia meninggal dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu walaupun disakiti luar biasa, tapi Rasulullah tetap sayang kepada Abdullah bin Ubay, sayang dia bakal sakit semuanya. Dia bakal diadab oleh malaikat. Karena itu Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia, Rasulullah tetap menyolati. Sahabat Umar melarang dia ya Rasulullah jangan, dia munafik, jangan disolati. Rasulullah tetap menyolati. Alasannya Rasulullah belum ada ayat yang turun, belum ada wahyu yang melarang saya nyolati dia. Sementara Rasulullah mengikuti wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akhirnya ternyata turun juga ayat yang telah disebutkan tadi itu yang melarang kita menyolati jenazahnya orang munafik yang jelas-jelas mati dalam keadaan munafik. Ini asbabun nuzulnya. Jadi kalau kita baca ayat ini terbayangkan oleh kita bagaimana saat itu ketika Rasulullah nyolati oleh sahabat Umar dilarang. Lalu akhirnya turun juga ayat yang sesuai dengan ijtihad daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun demikian, walaupun ayat ini turunnya karena sebab tertentu, tapi ayat ini hukumnya umum. Bukan hanya khusus untuk Abdullah bin Ubay saja, umum. Siapapun yang sifatnya munafik masuk dalam ayat ini. Sehingga ada kaidah yang cukup besar dalam ilmu usul yang berbunyi al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya ini, tapi ayatnya umum bukan untuk ini saja, untuk siapa saja yang seperti ini. Itu salah satu contohnya. Jadi kita bisa memahami hidup di dalamnya dan juga bisa banyak mengambil hukum di sana. Juga hadis-hadis Nabi banyak yang seperti itu. Termasuk ketika ketika ya, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat waktu mau umroh lalu terhalangi tidak bisa melaksanakan umroh Akhirnya mereka itu membatalkan umrohnya, menyembelih kurban dan mereka keluar dari ihramnya. Kalau kita baca hadis ini bahwa mereka dulu Rasulullah memerintahkan orang yang muhsor terhalangi dalam keadaan ihram tidak bisa melaksanakan ibadah umrah atau hajinya, maka caranya supaya keluar dari ihramnya nyembelih nyembelih hewan kurban dulu. Ketika kita baca hadis ini kita ingat bagaimana Rasulullah dulu ketika seperti itu. Ketika umroh Hudaybiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang kedua di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dirasatis dirasatus sirat zatun nafi'un lid-du'ati wal mujahidin yashhadu himamahum wa yuqawi azaimahum. Belajar sirah ini adalah merupakan bekal yang bermanfaat untuk para dai dan para mujahidin. Orang yang bersihat yang mengasah semangat mereka dan menguatkan tekad mereka. Jadi orang kalau terjun di medan dakwah harus banyak membaca sirah. Demikian pula orang yang membela agama Allah, mujahidin harus banyak mempelajari sirah. Kenapa? Supaya semangatnya itu selalu terasah, selalu tajam dan tekadnya selalu kuat. Ya, dia lihat, dia baca bagaimana kepahlawanan Rasulullah SAW bagaimana para sahabat rela mengorbankan segala-galanya, harta, nyawa, darah, keluarga, semuanya Ketika kita membaca yang seperti itu, maka kita akan timbul semangat. Ternyata saya belum ada apa-apanya. Yang mana mereka semua itu Rasulullah SAW dan para sahabat rela mengorbankan segala-galanya. Tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah. Meninggikan bendera-bendera panji-panji Allah Rabbul Alamin. Kemudian dengan demikian belajar sirah nanti seperti itu, kita tahu betapa mahalnya nikmat Islam. Betapa mahalnya nikmat iman. Alhamdulillah. Mereka dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang luar biasa mati-matian. Sekarang kita tinggal menikmati Islam. Tidak ada perjuangan seperti mereka. Mungkin orang sekarang akan mengatakan, zaman Nabi dulu itu enak ya. Kumpul Nabi. Bisa jadi enak, bisa jadi tidak enak. Iya. Karena orang yang hidup zaman Nabi dulu, dia bisa menjadi seperti Umar bin Khattab. Dia bisa juga menjadi seperti Abu Jahal. Ya, hidup zaman Nabi dulu. Kalau kita ikut berjuang, rela berkorban, rela, rela lapar, rela haus, rela, rela disiksa, rela semuanya. Luar biasa, berjuang, berkorban, kepanasan, kedinginan, dihina, dicaci, difitnah, macam-macam. Masya Allah kita menjadi seperti Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Perjuangan. Wong sekarang aja Islam kayak gini, wenaknya kita masih banyak yang belum mengamalkan Islam. Apalagi yang susah seperti zaman dulu. Bisa-bisa nanti cepat seperti Abu Jahal. Wong sekarang Islam enak gini aja, tidak mau dengan Islam, apalagi susah. Lebih banyak milih senangnya saja, tidak mau resiko. Jadi Alhamdulillah Allah memberi hidayah kita Islam tanpa ada repot-repot dan berat-berat seperti Rasulullah dan sahabat. Kita tinggal menikmati hasilnya saja. Kemudian juga kita jadi senang, kita merasa mulia mempunyai agama Islam. Bangga, Islam bangga. Jangan malu beragama Islam. Walaupun sekarang ini Islam kan dipojokkan. Di mana-mana Islam dipojokkan. Dijadikan orang itu pobi kepada Islam. Sampai-sampai ada orang Islam mengatakan saya malu jadi orang Islam. Ya. Kalau ada orang bilang seperti ini, yang maksudnya adalah memang dia benar-benar malu jadi Islam, murtad. Murtad dia itu. Karena berarti dia tidak senang dengan Islam, benci dengan Islam, bahaya. Katakanlah ada orang-orang Islam yang kesat, yang kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, kelakuannya salah, itu tidak mewakili Islam. Islamnya sendiri bagus. Islam itu ukurannya adalah Al-Quran Wasunnah. Itu Islam. Bukan dari kelakuannya orang Islam. Berbeda antara Islam dengan muslimin. Islam agama, muslimin orang beragama Islam. Sesuatu yang berbeda. Maka dari itu ada ungkapan yang sangat indah, al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutupi oleh orang Islam. Keindahan Islam ditutupi oleh orang Islam. Ada sebuah kisah nyata seorang menulis buku. Dalam buku itu dia cerita tentang temannya. Temannya dari Eropa sana masuk Islam. Kafir belajar Islam dari sumbernya, dari Quran, dari Sunnah, dari Sirah. Dia tertarik Islam, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ingin haji sebagaimana kewajiban orang Islam, rukun Islam. Ketika itu di Mekah masih belum seperti sekarang, masih belum dikuasai oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Waktu itu di sana masih kacau, di Mekah masih kacau. Orang Islam bercerai-berai. Bahkan di depannya Ka'bah itu ada empat mimbar. Madhab Syafi'i punya mimbar sendiri. Maliki sendiri, Hanafi sendiri, Hambali sendiri. Fanatiknya bukan main. Yang Hambali tidak mau sholat di belakang Syafi'i, Syafi'i tidak mau di belakang Hambali, Maliki, Hanafi dan semuanya. Sehingga kalau sholat itu subuh empat kali, masing-masing dengan imamnya dan madhabnya. Jumatan empat kali, cerai berai. Ada sama-sama Islamnya, fanatik kebodohan. Orang yang baru masuk Islam ini orang Eropa ketika ke Mekah heran, loh, aneh ya. Yang saya pelajari tentang Islam kok tidak sama dengan kenyataan yang saya lihat dari kaum muslimin. Yang saya pelajari Islam itu bagus, tapi kok orang Islam kok tidak bagus kayak gini, bercerai-berai. Lalu orang ini mengatakan alhamdulillah, saya kenal Islam dulu sebelum kenal orang Islam. Karena kalau saya kenal orang Islam dulu, mungkin saya tidak masuk Islam. Alhamdulillah saya kenal Islam dulu. Islam bagus. Alhamdulillah. Jadi dia kenal Islam itu bagus. Kan sekarang gitu kan, sekarang opini yang ada di koran, di majalah, di internet, di mana-mana. Kalau sudah ada kesempatan untuk memojokkan Islam, wah luar biasa. Mereka benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Semuanya berlomba-lomba memojokkan Islam di semua media elektronika, media cetak dan yang lainnya. Sehingga orang yang tidak pernah paham Islam akan menganggap Islam itu memang jelek. Islam jelek. Tapi kalau orang sudah tahu Islam, alhamdulillah, saya tahu Islam yang benar. Itu nggak benar itu berita itu semuanya. Jadi Islam itu indah, kita bahagia, kita mulia, kita berintisab, kita merasa agama kita ini Islam bangga. Jangan sekali-kali mengatakan saya malu, saya malu sebagai orang Islam. Jangan nanti kafir. Kemudian juga kita melihat Rasulullah dan sahabat luar biasa perjuangannya. Akhirnya kita semangat untuk berdakwah, menyebarkan Islam. Kita juga berupaya jihad menegakkan panji-panji Islam seperti mereka dulu, mengikuti jejak mereka. Kemudian yang nomor tiga, asiratu datuha mu'jizatun min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wa wasallam wa ayatun min ayati nubuwatihi Sirah itu sendiri adalah mukjizat. Jadi sirah ini adalah mukjizat di antara mukjizat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan ini adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah di antara tanda-tanda kebesarannya yang lain tanda-tanda kenabian Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi sirah ini mukjizat karena orang kalau baca sirah dengan hati yang bersih pasti dia akan mengakui Muhammad bukan orang biasa. Muhammad adalah nabi dan rasul. Orang kalau baca sirah pasti begitu. Orang-orang barat pun ngakui. Sampai-sampai ketika ada orang nulis 100 orang besar di dunia, nomor satu siapa? Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Walaupun dia kafir. Hati yang bersih. Jadi sirah ini adalah mukjizat. Sekarang kita pikir aja cara akal, akal sehat. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis yang hidup di tengah mayoritas masyarakat jahiliyah primitif. Dan subhanallah beliau bisa merubah masyarakatnya bahkan merubah dunia dalam jangka waktu 23 tahun. Berarti Muhammad ini bukan sembarang orang 23 tahun dirubah masyarakat Arab yang jahiliyah bahkan masyarakat dunia yang jahiliyah dan benar-benar arahnya dunia dibelokkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peradaban menjadi peradaban yang lebih bagus. Muhammad bukan orang sembarangan kalau gitu. 23 tahun. Orang biasa tidak bisa. Dan sekarang ini umat Nabi Muhammad Wasallam di dunia miliaran jumlahnya termasuk agama paling besar agama Islam. Mana ada orang seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Paling orang menyebarkan ajaran sesat umatnya paling berapa lah? Satu juta, dua juta, seratus ribu, seribu. Ini miliaran sak dunia. Bukan sembarangan. Mukjizat. Belum lagi ketika kita membaca sirah, maka di sana masih banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya yang menambah iman kita, kepercayaan kita dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan faedah ma'rifatut tariq ila izzil Islam wal muslimin. Dengan belajar sirah kita tahu jalan untuk kejayaan Islam wal muslimin. Bagaimana Islam jaya, bagaimana muslimin jaya, bagaimana cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hidup di masyarakat jahiliyah terbelakang. Bahkan Allah saat itu benci kepada penduduk bumi semuanya. Hadis sahih ya. Innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah memandang penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka semuanya, orang Arab atau selain Arab, Allah murka semuanya illa baqaya min ahli kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih murni mengamalkan ajaran ahli kitab. Masyarakat seperti itu, bagaimana Rasulullah mulai dakwahnya? dakwah pertama-tama sembunyi-sembunyi tiga tahun terang-terangan lalu periode Mekah periode Madinah dan seterusnya bertahap, bertahap dan bertahap sampai agama ini sempurna, kemudian nikmat Allah telah dicukupkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan lagi. Itu di antara ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada agama yang sempurna seperti agama Islam. Mari kita lihat Al-Quran dan kita lihat hadith-hadith Nabi Muhammad SAW. Islam ini satu-satunya agama yang mempunyai sanat. Sanat ya. Sanat itu e, mata rantai perawi. Sehingga suatu riwayat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau bisa diketahui kebohongannya. Agama lain tidak pernah punya sanat <clears throat> Kita buka Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada sanatnya. Langsung berkata Yesus Kristus, berkata ini, berkata itu, tidak ada sanatnya. Demikian pula agama lain Hindu Buddha, berkata Siddhartha, Buddha Gautama, berkata siapa, tidak ada sanatnya. Kalau Islam, Quran ada sanatnya dari bulan, bulan, bulan, bulan sampai kepada Rasulullah SAW alaihi Hadis dari bulan, bulan, bulan sampai kepada Rasulullah SAW Diketahui ini benar dari Rasulullah, ini tidak benar. Ini kelebihan umat Islam, agama Islam. Dan subhanallah, Islam ini bukan hanya bahas akidah. Sampai masalah tetek bengek dibahas dalam Islam. Tidak ada agama seperti Islam. Adabnya tidur, tata cara tidur ada. Adab masuk kamar mandi ada. Keluar kamar mandi bagaimana caranya. Adab hubungan suami istri. Bagaimana wanita ketika head. Semuanya lengkap. Subhanallah. Tidak ada tatanan hidup yang bersumber dari Nabi seperti agama Islam. Lengkap. Tidak ada agama lain seperti itu. <clears throat> Maka dari itu orang kalau mau belajar Islam dengan hati bersih, hati bening, hati yang selamat, pasti mengakui kebenaran Islam. Hanya saja yang membuat orang tidak mau dengan Islam ada beberapa faktor. Di antara faktornya adalah sombong. Sombong ya, tidak mau menerima kebenaran, meremehkan atau juga di antara faktornya pula adalah hasad, iri dengki. Lah kok enak saya percaya kepada orang Arab. Ya, ada ini tidak mungkin iman. Yahudi yang membuatnya tidak mau iman gara-gara ini. Lah kok enak saya harus tunduk kepada orang Arab. Nabi Muhammad orang Arab. <clears throat> Kemudian juga mungkin karena faktor duniawi. Kalau saya masuk Islam, dunia saya nanti hancur duniawi. Seperti Raja Hirkal, Heraklius yang mengakui kebenaran Islam. Dia ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata orang kerajaannya berontak, semuanya datang setuju. Akhirnya tidak jadi masuk Islam. Gara-gara lebih mementingkan kerajaannya. <clears throat> Kemudian yang kelima, di antara faedah yang kita dapatkan ketika mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatul mu'ahhalat allati ahallatis sahabatu radhiyallahu anhum liqiyadatil bashariyah wa kaifa rabbahum an sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita baca sirah, kita akan tahu betapa keahlian sahabat dan memang mereka benar-benar pantas memimpin umat manusia. Jadi kalau kita baca sirah kita akan tahu ternyata para sahabat adalah orang-orang yang pantas menjadi pemimpin manusia karena mereka dididik langsung, ditarbiah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dulu sahabat Abu Bakar, bagaimana sahabat Umar menyebarkan Islam, bagaimana sahabat Uthman Islam sampai menguasai hampir seluruh dunia, bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Mereka layak memimpin umat manusia, pantas dan ketika kita mengetahui seperti ini, maka akan timbul dalam diri kita cinta sahabat. Masya Allah, sahabat luar biasa. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu majma'in, Al Hasan wal Husain dan yang lainnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita juga terdorong untuk mengikuti jalannya sahabat, cara sahabat. Jadi tidak cukup hanya Quran dan Sunnah, tapi harus mengikuti caranya sahabat, pemahaman sahabat. Allah berfirman, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول orang yang menentang rasul setelah jelas kebenaran ويتبع غير سبيل المؤمنين dan dia mengikuti selain jalannya orang mukmin. Maksudnya selain jalannya sahabat. Jadi percaya kepada Quran, Sunnah diamalkan, dipahami dengan pemahaman sahabat. Ngikuti sahabat. Mereka yang benar dan mereka yang dekat masanya dengan Rasulullah SAW dan mereka adalah murid-murid langsung yang ditarbiah oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah yang keenam di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muayyashatus sahbil kiram was-sa'adatu bi sahbati khairil anam nafrahu li farahihim wa nabki li bukaihim wa taqarru a'yunana bintisaratihim dengan belajar sirah kita merasa seakan-akan kita hidup bersama-sama sahabat yang mulia jadi baca sirah ya Apalagi kita benar-benar mendalami, apalagi bahasanya indah. Kalau bahasa Arab sudah jelas pasti indah. Yang jadi masalah adalah buku-buku terjemahan. Kalau benar-benar menjaga keotentikan, menjaga keindahan bahasa, benar-benar hidup, seakan-akan kita hidup di dalamnya. Baca sirah. Dan sekarang ini buku sirah di pasaran yang termasuk paling bagus dan paling laris di dunia adalah ar rahikul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Bagus sekali yang memenangkan karya tulis ilmiah Sirah Nabi Internasional yang diadakan oleh Profitoh Alam Islami dan ada terjemahannya, banyak terjemahan, tapi yang saya lihat dari beberapa terjemahan yang menjaga keotentikan dan hampir mirip dengan aslinya itu diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq Jakarta. Ini penting karena banyak terjemahan yang jodoh ngerusak aslinya, tidak sama dengan aslinya, banyak kelirunya, banyak kelirunya. Ini bagus. Jadi kita seakan-akan merasa hidup bersama-sama sahabat, kita bahagia menjadi temannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca tiap-tiap apa namanya tiap-tiap lembar buku siro hidup di sana. Kita senang dengan senang mereka, kita nangis dengan tangisan mereka, dan kita benar-benar bahagia ketika membaca kemenangan-kemenangan mereka. Istilahnya duka mereka adalah duka kita dan suka mereka adalah suka kita. Hidup di dalam sirah, nikmat, asik. Hidup di dalam buku sirah. Dan ini penting ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Penting sekali terutama untuk anak-anak kita dengan belajar sirah ini semakin mendalam belajar sirah, ditanamkan, ditanamkan, ditanamkan, akhirnya tertanam pada anak-anak kita itu tentang siapa Rasulullah sebenarnya. Siapa para sahabat sebenarnya Bagaimana perjuangan mereka Bagaimana akhlak mereka Bagaimana ibadah mereka Semuanya tertanam Akhirnya ada ikatan yang sangat kuat Ikatan cinta Cinta Rasulullah SAW Merasa mereka adalah orang-orang yang berjasa mereka adalah orang-orang yang patut diidolakan. Ini penting. Yang menjadikan anak-anak kita sekarang mengidolakan orang-orang kafir karena mereka kurang dimasuki sirah, yang dimasuki cerita-cerita yang lainnya. Jadi ini di antara barokah belajar sirah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam timbul cinta yang sangat kuat dan ini merupakan ikatan iman. Tidak sempurna iman kita sehingga kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada semua yang ada. Termasuk melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ada ikatan, nikmat belajar sirah itu. Kemudian yang ketujuh di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirasatus siratin Nabawiyah mut'atun ruhiyatun wa ghidha'un lil qulubiz zakiyah. Belajar sirah Nabi adalah merupakan kesenangan jiwa dan makanan hati yang bersih. Ya, belajar sirah. Kita kalau baca ceritanya kekasih kita, senang atau tidak kita? Senang. Orang-orang yang fasik saja, orang fasik, orang ahli maksiat, orang ahli dosa. Mereka suka membaca buku-buku yang tidak benar buku-buku yang menyimpang, buku-buku yang menyeleweng, mereka senang. Melihat film-film yang menyimpang, yang menyeleweng, sinetron-sinetron yang tidak syar'i, yang tidak benar, senang, asyik. Ya kan? Asyik, terpuaskan. Kemudian juga anak-anak kecil-kecil diajarkan untuk <clears throat> untuk apa suka kepada kepada tokoh-tokoh yang kafir. Seperti misalnya anak kecil sekarang paling senang baca Harry Potter. Termasuk novel yang laris Harry Potter. Senang, senang sekali. Nah ini bagaimana kalau baca sirah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang suci yang mengorbankan segala-galanya demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita. Demikian pula para sahabat. Masa mereka senang dengan baca ceritanya orang kafir dan fasik, kita tidak senang dengan membaca ceritanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi inilah kehidupan dunia. Masing-masing orang menuju jalannya sendiri-sendiri. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing orang berjalan menuju atau dimudahkan menuju yang telah ditakdirkan untuk dia. Memang manusia terbagi menjadi dua. Ada yang memang senangnya belajar nabi dan sahabat, ada yang senangnya belajar yang seperti itu. Tinggal milih mana. Hidup ini kan pilihan, milih mana? Milih ini atau milih itu. Jadi ini penting sekali untuk anak-anak kita diberi ganti daripada cerita-cerita yang tidak benar, lebih baik cerita-cerita seperti ini makanan jiwa, makanan roh kita. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW Itu akan turun rahmat Para ulama mengatakan Inda zikri salihin Tanzilur rahmah Ketika kita bercerita tentang orang-orang soleh Maka turun rahmat Cerita orang soleh Apalagi Nabi Muhammad SAW jadi perlu ada majelis sirah Nabi. Perlu majelis sirah Nabi. Kumpul baca sirah. Bahasa Indonesia saja supaya paham. Kalau bahasa Arab tidak paham ya percuma. Sirah Nabi, rahikul mahtum, Hataman rahikul mahtum, tidak apa-apa. Dibaca sirah Nabi diterangkan, masya Allah bagus sekali. Untuk timbul supaya timbul cinta dan mengikuti Rasulullah SAW. Boleh apa tidak? Majelis sirah Nabi. Ya majelis kita majelis sirah Nabi namanya ini tiap hari Selasa supaya timbul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf, boleh. Daripada yang ada khilafnya, ini tidak ada khilafnya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran beliau. Kemudian yang kedelapan, di antara faedah belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dirasatus sirah an nabawiyah تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة الشرعية Belajar sirah Nabi Muhammad SAW berfaedah bagi seorang muslim untuk mengetahui banyak daripada hukum-hukum fikih dan pelajaran-pelajaran tarbiyah serta siasat syariah, politik syar'i. Jadi dengan belajar sirah kita tahu banyak hukum fikih. Hukum segala macam, hukum puasa, hukum sholat dan yang lainnya kita tahunya juga dari sirah. Dan Quran itu adalah kitab sirah, betul atau tidak? Quran itu sirah dari awal sampai akhir sirah Nabi itu kan turunnya kepada Nabi. Apalagi banyak kisah-kisah sirah yang secara langsung di dalamnya. Kemudian juga kita tahu pelajaran-pelajaran tarbiyah. Bagaimana Rasulullah mentarbiyah sahabatnya, memberikan pendidikan, pendidikan ruh kepada sahabatnya. Kemudian juga kita mengetahui politik syar'i. Jadi berpolitik dalam Islam itu boleh, tapi politik yang syar'i, bukan politik yang yang melanggar syariat, politik yang kufur tidak. Semua orang itu berpolitik. Tidak ada orang yang tidak berpolitik. Betul atau tidak? Orang yang mengatakan saya tidak berpolitik, hakikatnya dia sedang berpolitik. Politiknya adalah dengan cara meninggalkan politik. Jadi tidak ada orang yang tidak berpolitik, tidak ada. Semua orang hidup ini berpolitik. Cuman masalahnya politiknya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Siasah syariah, politik yang syar'i. Sehingga para ulama banyak nulis buku-buku tentang siasat syariah, politik yang syar'i sesuai dengan syariat. Ini penting. Jangan sampai politik yang ternyata kita akan menjadi seperti lilin menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya sendiri. Maunya saya akan mengabdi. Ya, semuanya bilangnya gitu kan, saya akan mengabdi. Ternyata bukannya mengabdi malah akhirnya dia yang tenggelam. Saya akan merubah. Ternyata bukan merubah dia malah berubah. Bukan yughayir, tapi dia taghayyar. Ini penting sekali. Sudah banyak contohnya. Jadi orang-orang yang dia sebagai pemimpin, pemimpin agama dan pemimpin yang lainnya perlu baca sirah sehingga tahu bagaimana dia harus memimpin. Seorang tentara militer perlu belajar sirah supaya tahu bagaimana militer yang benar menurut Islam. Seorang yang berdakwah, dai, dia perlu belajar sirah supaya tahu bagaimana berdakwah kepada Allah. Orang yang dia adalah murabbi dan murabbiyah, pendidik perlu belajar sirah sehingga dia tahu bagaimana menjadi murabbi dan murabbiyah yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, di antara faedah belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ma'rifatu syarafin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah tahu kita betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar dijaga oleh Allah. Bagaimana ketika para malaikat datang untuk bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan sembarang orang, malaikat datang. Ketika perang Badar, malaikat datang. Ketika perang Ahzab, malaikat datang. Ketika perang Hunain, malaikat datang. Ketika perang Uhud, malaikat Jibril dan Mikail datang langsung bela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan orang, orang mulia, orang suci, orang terhormat. Bagaimana ketika beliau pulang dari Taif? Beliau pulang dari Taif disambut oleh malaikat. Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ini ada malaikat penjaga gunung. Kamu perintahkan apa saja dia nurut. Malaikat penjaga gunung mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu mau perintahkan aku apa saja aku nurut. Apakah perlu mereka dilempar gunung utaffiku Alihimul akhsyabain, dilempar gunung, dua gunung Mekah." Ya, dibela oleh malaikat. Kemudian juga bagaimana pula jin? Jin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makhluk kasar tidak mau iman, makhluk halus iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau penduduk bumi tidak mau iman, penduduk langit iman semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi Muhammad, mulia syaraf. Muhammadun basharun la kal bashar walakinahu kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau ibarat batu permata yakut dibandingkan batu-batu biasa. Nabi Muhammad batu permata, kita adalah batu biasa. Beliau adalah badrun, badrut tamam, bulan purnama. Sementara kita hanyalah bintang-bintang kecil, tidak ada apa-apanya. Kemudian yang ke sepuluh, di antara faedah yang kita belajar, yang kita dapatkan ketika kita belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatu asbabin nasr wa asbabil hazimah. Dengan belajar sirah kita akan mengetahui sebab-sebab kemenangan dan sebab-sebab kekalahan. Bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat mendapat kemenangan-kemenangan? Sebabnya apa? Bagaimana juga mereka ketika mendapat kekalahan, perang Uhud, perang Hunain dan yang lainnya, sebabnya apa? Di antara sebab utama yang menjadikan mereka diberi oleh Allah kemenangan adalah at billah. Percaya kepada Allah, yakin. Yakin ini penting. Hidup ini harus yakin. Yang penting pokoknya jalan kita ini benar ya. Jalannya benar, niatnya benar, bismillah yakin. Karena kalau niatnya sudah jelek, tidak mungkin timbul keyakinan. Apalagi jalannya salah, tidak mungkin timbul keyakinan. Yakin pun yakinnya keliru, salah kok yakin. Ya, yakin ini penting sekali. Niat, niat yang baik. Orang kalau ada niat baik, niat baik, itu dia sudah mempunyai resep besar untuk menang. Niat baik dulu. Tapi orang kalau sudah ada niat jelek, dia punya sebab terbesar untuk kalah. Siap-siaplah untuk kalah. Niat baik, siap-siaplah untuk menang. Resep paling besar. Saya masih ingat ya. Saya pernah tanya kepada Ustaz Abdullah bin Awad Abdun rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nawwarallahu qabrah wa wasaha fi qabri. Ustaz Abdullah bin Awad Abdun, semoga Allah merahmatinya dan menerangi alam kuburnya dan meluaskan alam kuburnya. Allahumma amin. Saya pernah tanya kepada beliau resep kehidupan. Beliau dulu datang dari Palu ya, seorang diri, tidak bawa apa-apa, hanya baju biasa dan sarung yang dipakai. Tapi kemudian beliau belajar, belajar, belajar cari ilmu, lalu punya pondok pesantren dan yang lainnya. Resepnya apa? Beliau mengatakan resepnya cuma dua. Saya masih ingat persis kata-kata beliau. Yang pertama-tama adalah an-niyah. Yang kedua adalah wal himmah. An-niyah wal himmah. Itu aja. Yang pertama niat yang baik, yang kedua semangat untuk menuju niat itu. Niat baik, niat baik lalu semangat menuju niat itu. Fokus mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berhasil. Niat baik ini penting. Karena kalau orang niatnya jelek, Allah murka, gagal. Dan itulah para nabi semuanya oleh Allah dipilih karena yakin kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna amrina lama sabaru wa kanu ayatina Mereka diangkat sebagai a'immah, imam, para imam karena mereka punya dua resep, sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Jadi yakin ini penting. Hidup harus yakin. Kalau tidak yakin, sumpah Yang membuat orang bahagia adalah yakin. Ditolong oleh Allah. Jangan ragu. Pasti Allah nolong. Niatnya baik, jalannya benar. Sebagaimana ibunda Hajar, ibunda Hajar alaihissalam, ketika beliau diletakkan oleh suami tercinta Nabi Ibrahim di Mekah, fi wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, lembah, tidak ada tumbuhan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa di sampingnya Ka'bah. Ibunda Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Menurut perhitungan secara matematika, pakai logika, tinggal tunggu waktunya bakal mati. Ditinggal. Nabi Ibrahim berangkat. Ketika Nabi Ibrahim berangkat kembali ke Palestina, Ibunda Hajar mengejar-ngejar. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak noleh. Dipanggil lagi, ya Ibrahim, ya Ibrahim, tidak noleh. Dipanggil tidak pernah noleh. Sampai akhirnya Ibunda Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruh kamu untuk melakukan semua ini? Baru Nabi Ibrahim berhenti. Berhenti dan menjawab, menoleh dan menjawab. Bala, ya, yang nyuruh saya Allah. Lalu Ibunda Hajar dengan iman, dengan astikotu billah menjawab, "Idan lan yudayyi'ana." Kalau yang nyuruh Allah, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah menyanyiakan kami. Yakin Ibunda Hajar. Lalu Nabi Ibrahim doa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dizar'in zar'in 'inda baitikal muharram." Rabbana liyukimus shalah dan seterusnya. Berdoa di antaranya mendoakan mereka supaya nanti ada orang datang, condong ke sana hatinya, mendapat rezeki buah-buahan dan yang lainnya. Sudah pergi Nabi ke Palestina. Sekarang tinggal Ibunda Hajar dengan putranya Ismail. Makanan habis, minuman habis, Ismail nangis. Nangis, nangis. Ibunda Hajar, sang ibu, bingung. Waduh, dikasih makan apa, Nain? Lari ke Bukit Sofa. Panggil-panggil orang, barangkali ada, tidak ada. Turun ke Bukit Marwa, sampai di Bukit Marwa, teriak-teriak, barangkali ada orang, tidak ada. Ke Bukit Sofa lagi, terus sampai tujuh kali putaran, yang kemudian diabadikan dengan sa'i. Sampai terakhir di Bukit Marwa, beliau melihat Ismail kakinya menjejal-jejal dan akhirnya mengeluarkan air lalu ibunda Hajar datang ke sana dan menutup air itu seraya mengatakan zam zam zam zam lalu dinamakan air zam-zam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha ma'un mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifaa'u suqmin." Sesungguhnya zam-zam itu air yang barokah, makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan. Orang walaupun tidak makan, minum zam-zam saja cukup lebih dari makan. Mineralnya sangat tinggi. Diberi pertolongan orang Allah. Apa resepnya? Resepnya apa? Atsikotu billah, yakin kepada pertolongan Allah. Yang penting niatnya benar, jalannya benar, ditolong oleh Allah, jangan ragu. Kemudian juga tawakal, tidak lupa berdoa kepada Allah dan berusaha tawakal, pasrah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah diberi oleh Allah kecukupan. Cukup sudah yang mencukupi Allah. Manusia sak dunia dan jinnya sekalian kumpul jadi satu akan mencelakakan kita. Kalau Allah belum mengizinkan, bisa apa enggak? Tidak bisa. Memberi manfaat, kalau Allah belum mengizinkan, tidak bisa. Allah, Allah dan Allah. Akhirnya menang. Kemudian yang sebab kekalahan diantaranya adalah gara-gara gara-gara niatnya jelek. Orang kalau niatnya jelek kalah. Kalau kita baca sirah Nabi, perang Uhud gara-gara kalah apa? Niatnya jelek, tujuannya adalah duniawi, materi, tidak ikhlas, enggak lillah, Allah. Demikian pula di antaranya pula adalah sombong, Allah, Orang sombong Allah. Ketika perang Hunain, wa yaumah Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat Perang Hunain. Para sahabat waktu itu banyak pasukannya, senjatanya lengkap, musuh sedikit. Perhitungan musuh kalah. Tapi sahabat kemasukan bangga. Sehingga mereka mengatakan, "Lan nughlabal yauma min Kami tidak bisa kalah hari ini karena kami banyak, mereka sedikit. Pasti menang. Sombong. Oleh Allah diberi pelajaran, kalah. Dikalahkan. Maka dari itu kalau ada orang sombong, merasa banyak sombong, siap-siaplah untuk kalah. Yang memberi kemenangan dan kekalahan siapa? Allah. Yang penting sebabnya kita tempuh yang benar, pertolongan datangnya dari Allah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau hendak melepas pasukan perang, beliau memberikan briefing memberikan pengajian dulu kepada para pasukan dan komandan. Wahai pasukan semuanya, secara perhitungan dengan musuh kamu kalah. Mereka lebih banyak jumlahnya dari kamu, senjatanya lebih lengkap. Perhitungan kamu kalah. Tapi kamu punya senjata yang tidak dimiliki oleh mereka. Kamu bertakwa kepada Allah dan kamu meninggalkan maksiat. Mereka tidak, tidak bertakwa dan mereka bermaksiat. Ini senjatamu. Kalau kamu takwa dan meninggalkan maksiat, pasti oleh Allah diberi kemenangan. Tapi kalau kamu tidak bertakwa dan kamu maksiat, berarti kamu sama dengan mereka. Ketika kamu sangat sama dengan mereka, berarti kembali kepada perhitungan lagi, berarti kamu kalah. Ini penting sebab kemenangan itu dari Allah. Allah mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin dari Allah. An-nasru min indillah. Kemudian yang terakhir di antara faedah belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manhajun hayatun lil fardi wal mujtama'il muslim. Sirah Nabi ketika kita pelajari kita akan mendapat faedah bahwa sirah ini bisa menjadi manhaj kehidupan pribadi dan masyarakat muslim. Manhaj kehidupan, pedoman hidup, metode hidup seorang muslim baik secara pribadi atau dalam bermasyarakat. Inilah manhaj hidup, manhajul haya, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan gambaran yang paling benar yang pernah dikenal oleh dunia. Bagaimana manhaj hidup, tatanan hidup yang terbaik, tatanan hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Belum pernah ada tatanan hidup seperti itu. Yang terbesar sepanjang sejarah, sejarah tidak akan pernah ada seperti itu dan belum pernah ada seperti itu dan ini kekal sepanjang masa karena beliau adalah Abdullah rusulillah wa sayyidul bashari ajma'in Beliau adalah Rasul Allah yang paling afdal dan penghulu semua manusia. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itulah di antara faedahnya belajar sirah. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Ketika kita belajar tentang keluarganya Nabi, bagaimana rumah tangga yang Islami, ketika melihat perdagangan para sahabat ketika periode Madinah, bagaimana perekonomian dalam Islam. Ketika kita melihat Rasulullah waktu itu hijrah ke Madinah, lalu membentuk piagam Madinah, bagaimana tatanan hidup ketika di sebuah negara ada orang Islam, ada orang kafir, ada batasan-batasannya. Bagaimana Islam mengatur hidupnya orang Islam dengan orang Islam, orang Islam dengan non-Muslim dan yang lainnya. Lengkap Islam ini lengkap benar-benar manhajul haya, manhaj kehidupan, pedoman kehidupan yang terbaik yang pernah dikenal oleh sejarah dunia. Ya, mungkin ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kajian sirah ini bisa menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti ajaran beliau lahir batin. Harapan kita adalah kita kelak diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dikelompokkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita hari kiamat nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Harapan kita Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah dan kita masuk syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma amin. Allahumma rizqna hubba Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in.